بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pembahasan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Kita telah sampai kepada mengingatkan sejarah tarikh Islam di mana Allah Azza wa Jal berkehendak untuk terjadinya mihnah ujian di zaman Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ketika khulafa al-abbasiyin ketika itu al-ma'mun wal mu'tasim wal wasiq dikelilingi oleh ahlul bidah wal ahwa dikelilingi oleh dikelilingi oleh bitana as-su sayyi al-jalis as-sayyi teman duduk yang buruk menghembuskan subhat-subhat sehingga ya terjadilah fitnah ini. Dan kita telah mendengar sedikit tadi tentang betapa besarnya kesusahan yang dihadapi oleh kaum muslimin terkhusus ahlus sunnah Walakin kataballahu al-aqibata lil muttaqin. Tetapi selalu pasti akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Mesti ada pertolongan, mesti ada jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla berpegang dengan pokok-pokok keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, beramal dengan amalan-amalan soleh, sabar dengan fitan wal mihnah, yaj'allahu makhraja, Allah akan memberikan bagi dia jalan keluar. Fasabar al-imamu Ahmad وصابر sijna wal-mata'ib as-shadidah. sungguh di antara para ulama terdepan yang menghadapi fitnah itu adalah Imam Ahmad bin Hambal yang beliau sabar dan terus menyabarkan dirinya dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk menanggung sekian banyak risiko abdarab pukulan wasijen di penjara wal mata'ib asyadidah kesusahan-kesusahan yang demikian berat dan banyak allati tutiquhal jibal yang mungkin gunung pun tidak akan mampu untuk menghadapinya rahimahullah Farosa Allahu makanahu maka Allah angkat derajat Imam Ahmad bin Hambal. Wa a'la manzilatahu dan ditinggikan manzilahnya, derajatnya. Wa sara imama ahli sunnati bihaq dan beliau pun diakui sebagai imam ahlu sunnah. Fala yarfa'u ahadun ra'sahu bis sunnah warayatis sunnah illa wa'tazza bintimaihi ila hadal imam al-azim. Ya. Sehingga orang-orang berikutnya seperti kita pun ya, merasa tenang ya, dengan madhab beliau, madhab para ulama ahli sunnati wal jamaah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, merasa tenang bisa menegakkan kepala kita. lima ada kenapa? Karena mereka berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Bukan semata-mata diri Ahmad bin Hambal, bukan semata-mata diri Syafi'i, bukan semata-mata diri Malik bin Anas, tidak. Tetapi ketika mereka berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah dan apa yang mereka sampaikan adalah berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan keyakinan yang mereka sampaikan juga keyakinan berdasarkan Kitab dan apa Sunnah maka kita pun tenang Wabillahi taufik. Ya. Termasuk buku yang kita baca ini yang merupakan salah satu peninggalan dari Imam Ahmad bin Hambal, tidak lain beliau adalah menukilkan keyakinan para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, keyakinan ahlul hadis. Dan itulah yang diyakini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam masalah ini bahwasanya Al-Qur'anul Karim kalamullah. Kalamnya Allah, firmannya Allah. Laisa bimakhluqin, bukan makhluk. Wabillahi taufik. A'azzallahu al-Islam bi Abi Bakrin yawm ar-riddah wa bi Ahmad yawm al-mihnah. Sampai ada ucapan para ulama Sungguh Allah Azza wa Jal muliakan Islam ini dengan sebab Abu Bakar ayyamar riddah di hari-hari banyak orang murtad setelah wafatnya Nabi. Setelah Rasul wafat banyak orang-orang murtad. Ya. Terutama Arab, orang-orang pinggiran. Ya. Taib keluar dari agama Islam. Sebagiannya lagi tidak mau membayar zakat. Ya. Taib mengikuti Musailamah al Qadad, yang mengaku dirinya sebagai apa? Nabi. Iya. Allahu Jalla wa ala muliakan kaum muslimin dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq kekokohan beliau ya. untuk memperjuangkan Islam banyak perkara-perkara yang kita saksikan dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq ketika itu ya sebelum Rasul wafat beliau telah membuat sebuah pasukan perang menunjuk Usamah bin Zaid sebagai amir dalam pasukan perang yang terakhir dibuat oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah dilepas oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dilepas sudah berjalan meninggalkan kota Madinah baru sampai di pinggiran kota Madinah ya, sedikit menjauh tiba-tiba mendengar berita wafatnya siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kesedihan menimpa pasukan ketika itu semuanya berhenti semuanya terdiam tidak melanjutkan perjalanan tidak pula kembali ke Madinah Subhanallah Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya dibaiat menjadi khalifatul Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Orang-orang murtad bermunculan. Orang-orang tidak mau membayar zakat juga demikian. Musailamah al-Kadzab semakin banyak memberikan pengaruh. Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan pasukan perang yang telah dibuat oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, yang telah diutus oleh Rasul Ali Shallallahu Wasallam, apakah terus dilanjutkan perjalanan mereka atau ditarik kembali? Ya, sahabat mengatakan, ya, wahai Abu Bakar, tarik saja kembali. Kondisi negara seperti ini. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Tidak. Saya tidak pernah menarik pasukan yang telah dilepaskan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Subhanallah, kekokohan Abu Bakar. Rasul sudah mengutus, kemudian saya menahan dan menarik. Lah, tidak. Ya. Ketajaman beliau radhiyallahu taala anhu ya. ya, imam beliau khalifah maka tetap dilanjutkan perjalanan subhanallah ternyata hikmahnya demikian besar hikmahnya demikian besar di antara hikmahnya pasukan perang yang diutus oleh Nabi ini untuk melawan orang-orang Romawi, ya, melewati kabilah-kabilah, melewati Arab, orang-orang apa namanya Badui, semuanya menyaksikan luar biasa ini. Ya. Kaum muslimin walaupun Rasul wafat tetap mereka memiliki apa? Semangat, tetap mereka memiliki kekuatan. Ya. Tetap mengirim pasukan dan yang akan diserang adalah orang-orang apa? Romawi. Ya. Wah, berarti yang di dalam kota Madinah ini lebih kuat lagi membuat gentar musuh-musuh Islam. Ya. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq tetap bertekad untuk memerangi orang-orang yang apa? Yang tidak mau membayar zakat. Ya. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan yang lainnya, wahai Abu Bakar diperangi mereka? Iya. Saya tetap memerangi mereka. Ya. Yang tadinya mereka di zaman Rasul mengeluarkan zakat walaupun sedikit, kemudian sekarang tidak mereka keluarkan, diperangi. Karena ini termasuk hakul Islam, yang harus ditegakkan. Kembali manusia membayar zakat. Demikian pula Musailama al-Kadzab diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Masa pemerintahan beliau yang kurang lebih dua tahun itu ya, penuh dengan kemuliaan. A'azzallahu al-Islam bi Abi Islam bi Abi Bakrin ayyamar riddah. Allah muliakan Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq di hari-hari genting ketika itu, ayyam riddah. Ketika banyak orang murtad. Demikian pula Allah Jalla wa ala muliakan Islam dengan Ahmad bin Hambal al mihnah. Ketika ya, khulafah Abbasiyah ketika itu ya, menerapkan asas negara bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk dan semuanya harus mengatakan Al-Qur'an makhluk, para ulama dibunuh, dipenjara, disiksa, termasuk Imam Ahmad bin Hambal untuk mengatakan Al-Qur'an mada makhluk. Banyak korban terbunuh dan sebagian ulama mengambil rukhsah. Ya, seperti telah kita sebutkan tadi. Namun Imam Ahmad bin Hambal tidak. Tetap kokoh beliau rahimahullah Allah muliakan apa? Islam. Dan di masa apa namanya? Al-Wasiq ya. Subhanallah Allah Jalla wa ala ya berikan hidayah kepada beliau Al-Wasiq sehingga mengerti kebatilan ya madhab Jahmiyah, kebatilan madhab Mu'tazilah bisa babi Ahmad bin Hambal dengan sebab Ahmad bin Hambal rahimahullah keadaan berbalik. Wal aqibatu lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Ini sedikit mengingatkan tentang fitnah yang terjadi ya. Yang pernah dialami oleh kaum muslimin. Dan yang seperti ini ya, hendaknya kita ambil ibrah. Kita ambil pelajaran. Ya. Ternyata ya, kita tidak seberapa dengan mereka. Ya. Ujian yang dirasakan oleh para ulama dirasakan dirasakan oleh kaum muslimin, kaum mukminin. Dirasakan oleh para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Di dalam mempertahankan al-haq. Mereka rela untuk mengorbankan darahnya, jiwanya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in tidak ragu-ragu meninggalkan kota Makkah untuk hijrah ke Madinah meninggalkan hartanya, rumahnya, sanak kerabatnya, Allahi, ditinggalkan semuanya. Tidak ngerti. Ya. Tidak ngerti nanti di Madinah bekerja apa. Namun ada keyakinan pada diri mereka. Yang yang mereka tuju ini adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Nusratul Rasul alaihi salatu wassalam. Membela Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun yang ditinggalkan itu sesuatu yang sedikit, yang tidak ada nilainya. Dunia itu tidak ada nilainya, abadan lama sekali. Tidak ada nilainya. Dan mereka yakin dengan sabda Nabi Ali salatu wasallam seandainya dunia itu memiliki nilai, seandainya dunia itu memiliki bobot, walaupun hanya seberatnya sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak diizinkan untuk minum satu teguk air. Jadi seandainya dunia itu memiliki nilai walaupun seberat apa? Ya, sayap nyamuk. Orang kafir tidak berhak untuk minum. Karena ada nilainya. Seberat sayap nyamuk. Namun nyatanya kita saksikan orang-orang kafir. Apa yang mereka rasakan? minum berlimpah, makan berlimpah, harta diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang menjadi patokan adalah agama, yang menjadi patokan adalah akhirat, yang menjadi patokan adalah kehidupan yang kekal. Itulah yang ada di mata-mata ashabur rasul, sahabat-sahabat rasul. Demikian pula ulama sunnah, para ulama sunnah para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itulah di antara sebab yang menjadikan seorang kokoh di atas sunnah. Kokoh di atas akidah. Nah, kita tidak berandai-andai untuk ketemu musuh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berandai-andai untuk bertemu dengan apa? Musuh. Kita meminta kepada Allah al-afiyah. Is'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Allahumma as'aluka al huda. Allahumma ini as'al Allahumma as'aluka al afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Itu yang kita minta kepada Allah, al-afiyah, keselamatan. Ya. Kita tidak berandai-andai untuk mendapatkan mihnah, fitnah yang besar seperti yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hambal. Tidak berandai-andai untuk mendapatkan fitnah seperti itu. Ya. Kita berharap semoga negeri ini aman, negeri ini tentram, negeri ini selalu diliputi dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Negeri ini dibangun di atas sunnah. Kaum muslimin juga berpegang dengan Alkitab wa sunnah. Itu yang kita harapkan. Tetapi idza laqitumuhu fasbutu. Tetapi ketika kalian berjumpa dengan musuh fasbutu. Kokohlah kalian di atas akidah, di atas sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dari sini juga kita mengingat sebuah amalan besar yang ada di hadapan kita semuanya yaitu tarbiyatul aulad pendidikan anak-anak kita ini bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk memiliki akidah yang sahihah karena hari yang mereka akan hadapi itu ya, semakin berat, semakin besar. Dan untuk kokoh di atas sunnah itu, untuk kokoh di atas akidah, di atas Islam, harus ada keimanan. Ya. Harus dia bisa menilai bahwasanya agama itu lebih daripada dunia wa mafia. Kita sudah tua, mungkin sebentar lagi mati. Dan kita bersedih seandainya kita tidak memiliki generasi yang kokoh di atas Alkitab wa Sunnah. Ya. Maka wajib bagi kita untuk berjuang. Ta'awun alal birri wa taqwa. Mendidik anak-anak kita di atas Alkitab wa Sunnah, di atas akidah yang sahihah. Kita bersyukur dengan adanya marokiz, markas-markas ahli sunnah wal jamaah, ma'had-ma'had, pondok pesantren, pondok pesantren, ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kita taruh anak-anak kita di situ untuk belajar Al-Quran, kalamullah. Al-Quran adalah apa? Kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Untuk belajar agar beriman kepada takdir Allah Azza wa Jal. Untuk belajar akidah ahli sunnati wal jamaah. Untuk belajar mencintai sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Untuk belajar tauhid. Untuk belajar syirik, yakni mengenal asyirik bi anwa'ihi. Dan meninggalkan kesyirikan itu. Namun betapa menyedihkan kalau kemudian sebagian orang justru merasa ragu-ragu untuk ya, meletakkan anaknya untuk belajar di ma'had-ma'had ahlu sunnah wal jamaah. Alasannya ternyata dunia. Kalau belajar agama terus, nanti makan apa anak saya? Ya. Kalau belajar agama terus, nanti rezekinya bagaimana? Ya. Subhanallah, bisikan-bisikan syaitan yang itu tidak memiliki hakikat. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu membisik-bisikkan kepada kalian kefakiran. Ya. Itu tidak tidak mesti sesuatu yang tidak jelas. yakni rezeki sudah pasti diberi oleh Allah Azza wa Jal. Adapun bisikan nanti anak kamu fakir, dari mana kamu tahu anak kamu akan fakir? Bisa jadi Allah berikan dia apa? Kekayaan. Nanti anak saya makan apa? Dari mana kamu tahu anak kamu tidak akan makan nanti? Padahal Allah telah menjanjikan rezeki bagi mereka. Dari mana? Ini para sahabat sudah pasti dan yakin meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan sanak kerabat dan juga pekerjaan mereka menuju ke kota Madinah. Hijrah. Subhanallah. Maka Allah pun angkat mereka. Ya. Allah muliakan mereka. Coba lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Akhirat yang diperhatikan, bukan dunia. Ya. Taib. Seandainya dunia itu yang menjadi patokan sungguh sebuah kerugian bagi seorang hamba. Bahkan disebutkan dalam hadis di akhir zaman ada orang-orang yang di pagi harinya muslim, di sore harinya kafir. Apa sebabnya? Ternyata menjual agama dengan apa? Dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Badiru bil a'mal" Bersegeralah kalian beramal soleh. Pelajari akidah sahihah Pelajari amalan-amalan yang sahih. Pelajari i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ajari anak-anak kamu. Didik anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datang fitnah-fitnah fitanan fitnah-fitnah kaqita'il illaylil muzlim yang fitnah itu seperti potongan-potongan yang gelap gulita Saking beratnya, saking gelapnya yusbihur rajulu musliman, di pagi hari dia masih muslim, wa yumsi kafiron, sore harinya kafir. Wa yumsi rajulun rajulun musliman, di sore hari muslim, wa yusbihu kafiron, paginya dalam keadaan kafir. Lima ada. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia, Dia menjual agamanya dengan dunia. Sedikit dari dunia. Ya. Wabillahi taufiq. Apakah hanya karena bayang-bayang syaitan? Anak kamu nanti akan makan apa? Anak kamu nanti akan bekerja apa? Hidup anakmu bagaimana? Kemudian setelah itu, sudahlah, jangan belajar ini agama. Ya. Jangan belajar ini dulu. Sekarang pelajari dulu dunia agar dia memiliki keahlian, agar dia memiliki bekal untuk menghadapi pasar bebas, dunia global. Itu yang diperhatikan. Tidak merasa bersedih ketika anak-anaknya tidak mengerti ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tidak merasa bersedih ketika anak-anaknya tidak mengerti akidah sahihah. Ya subhanallah. Alasannya ternyata dunia. Ini nasihat untuk saya pribadi. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Karena bisikan-bisikan syaitan itu ada. Ya. Pernah ada seorang datang kepada kita kemudian bertanya. Ustadz, Mau dibawa kemana arah pendidikan kita ini? Pondok-pondok kita ini mendidik anak kita mau dibawa kemana? Arahnya itu kemana? Ya subhanallah, arahnya kemana? Ya. Tapi arahnya jelas. Kita mendidik mereka untuk mengerti Alkitab, mengerti As-Sunnah, mengerti akidah ahlu Sunnah wal Jamaah, dididik untuk mencintai para sahabat, dididik untuk beramal sesuai dengan tuntunan Nabi, dididik untuk mentauhidkan Allah, dididik untuk meninggalkan asyirik wal bidah, wal muhdatsatul umur wal ma'asi. Itu arah pendidikan kita. Lah terus nanti anak kita diarahkan untuk apa? Bekerja apa? Ternyata ini yang dimaksud. Sudah kamu sebagai orang tua yang mikir, jangan kita yang mikir. Kita di pondok memikirkan anak-anak untuk mereka bagaimana bisa hafal Quran, bagaimana mereka faham Al-Quran itu saja sudah berat. Ya. Dunia akan mengikuti biidnillahi azza wa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar kalau sekarang mungkin tidak ada bayangan apa kira-kira jalan keluarnya. Allah telah berjanji dalam Al-Quranul Karim. وَمَنْ يَتَّقِلَّهِ يَجْعَلَّهُ makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. Kamu akan mendapatkan jalan keluar. Anak-anakmu akan mendapatkan jalan keluar. Keluargamu akan mendapatkan jalan keluar. Bukan hanya di dunia saja. Fit dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Itu yang seharusnya menjadi cita-cita kita sebagai orang tua dan itulah yang menjadikan kita bersemangat untuk ya bekerja sama bertawun alal birri wa taqwa ya, di dalam mendidik anak-anak kita dengan kitab was sunnah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dan juga kaum mukminin atau kaum muslimin di zaman itu ya, ketika mengerti dan kokoh ya, tentang akidah halus sunnati wal jamaah ya, Al-Quran kalamullah sudah dipegang itu baik-baik Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Bukan apa? Makhluk. Tidak bisa digeser. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan demikian. Sunnah juga demikian menunjukkan. Tidak bisa bergeser. Ini keyakinan, etikat, Keyakinan ahlu sunnah. Kata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, "Fal-Qur'anu was-sunnatu yadullani ala anna al-Qur'ana kalamullah takallama bihi subhanahu wa ta'ala." Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam yadullani menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah. Takallama bihi subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara. Itulah yang didengar oleh malaikat apa? Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang berbicara. Didengar oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sami'a. Sebagaimana didengar oleh Jibril dari Allah azza wajalla. Auhahu ila Jibril. Allah wahyukan kepada Jibril. Wa Jibril ballaghahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berbicara kapan saja, terserah Allah. Dengan bahasa apa saja, terserah Allah. Kepada siapa Allah mengajak bicara, juga terserah Allah. Ya, Allahu yatakallamu mata sya' wa idha sya' Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan saja, mata sya' kapan saja, wa idha sya' jika Allah berkehendak, dengan bahasa apa saja, dengan siapa Allah berbicara. Allah berkehendak untuk berbicara mengajak bicara Nabi Musa, Allah ajak bicara Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Azza wa Jalla mengajak Nabi Musa apa? berbicara. Allah berkehendak untuk mengajak bicara langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Nabi Ali salatu wasallam ke langit untuk mendengarkan firman Allah. Allah ajak bicara langsung, diperintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah salat 50 kali sehari semalam. Ini awalnya. Awal diperintahkan apa? As-salat. Ya. Wa kalamuhu dan sifat Allah kalam, yakni kalamuhu, kalamnya Allah ya, tidak pernah akan binasa. Yani tidak pernah akan habis. Ya. ya. Kalam adalah sifatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala azali abadi. Azali tidak berpermulaan dan Allah kekal abadi. Demikian juga sifat kalam kekal dan tidak pernah akan habis. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam suratul kahfi Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada Kul katakanlah wahai Nabi, seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Li kalimati Rabbi, untuk menulis kalamnya Allah. Lanafidal bahru, sungguh akan habis. Air laut itu yang dijadikan sebagai tinta qabla an tanfada kalimatu rabbi sebelum habis kalimat Allah azza wajal walau ji'na bimithlihi madada meskipun didatangkan lagi laut yang serupa sebagai apa tinta didatangkan lagi didatangkan lagi tak pernah akan habis kalamuhu kalam Allah subhanahu wa taala ya. Al-Quran adalah sebagian dari kalam Allah bukan semuanya kalam apa Allah Injil juga demikian Sebagian dari kalam apa? Allah. Eh, kalam Allah, ini semua kalam Allah. Injil kalamnya Allah, Al-Quran kalam Allah, Taurah kalamnya Allah, Zabur juga kalamnya apa? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memiliki sifat ini. Kapan saja Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, Allah akan berbicara. Dengan siapa saja Allah akan berbicara, Allah akan ajak bicara. Seperti dalam hadis yang tadi telah kita sebutkan. Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Akan diajak bicara. Subhanallah. Maqamun azim. Keadaannya demikian besar. Di hadapan Allah, ditanya oleh Allah, dihisap oleh Allah. Sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada yang menerjemahkan. Langsung mendengar firman Allah Azza wa Dan ketika manusia berada di padang mahsyar, Allah Jalla wa ala berkata, "Anal maliku anad dayyan." Saya adalah malik raja. Ana ad-dayyan. Saya adalah ad-dayyan, zat yang memberikan balasan. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Demikian kata Nabi alaihi salatu wasallam. Semuanya mendengar tanpa kecuali. Tidak ada bedanya yang jauh dan yang dekat. Semuanya mendengar kalam Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan kalam Allah tidak pernah akan habis. Disebutkan dalam hadis kalau Allah Azza wa Jal mencintai seseorang dari hambanya, Allah akan panggil Jibril alaih salatu wasallam. Dipanggil Jibril. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, didengar oleh Jibril, "Ya ya Jibril, ini uhibbu fulan fa ahibbahu." Wahai Jibril, Aku mencintai fulan, cintailah fulan. Maka Jibril pun mencintai fulan. Kemudian Jibril mengabarkan kepada ahlus sama malaikat-malaikat yang ada di langit mengabarkan fa innallaha qad ahabba fulanan sungguh Allah telah mencintai fulan fa ahibbu maka cintailah fulan maka malaikat pun juga mencintai apa fulan ini jadi Jibril menyampaikan kepada malaikat-malaikat Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Jalla wa ala di antara sifatnya adalah al-kalam. Yatakallam mata syaa', berbicara kapan saja, dengan siapa, dengan bahasa apa, terserah Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kalam Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Di antara kalamnya Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Kata Syekh Rabi Ibn Hadi, "Famin kalamihi al-kutub al-munazzalah." Di antara kalamnya Allah adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Jadi kitab-kitab kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah min kalamihi. Di antara apa? Kalamnya Allah. Al-munazzalah Allah turunkan li islahil bashar. Allah turunkan untuk memperbaiki manusia. Nah, wabillahi taufik. Wali dan untuk membimbing mereka. Ini hikmah diturunkannya Alkitab. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Kita belum diizinkan untuk mendengar kalam Allah secara langsung dari Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah kita akan mendengarnya. Mata kapan? fil jannah di surga Allah. Sebagaimana kita belum diizinkan dan tidak mampu untuk melihat wajah Allah Azza wa Tetapi akan melihat wajah Allah. Insya Allah. Mata. Kapan? Fil jannah di surga. Nah. Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran. Kita tidak diizinkan dan belum bisa mendengar langsung ucapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menurunkan Al-Quran itu. Allah sampaikan Al-Quran didengar oleh malaikat siapa tadi Jibril malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah kalam siapa Allah firmannya Allah jangan ragu-ragu itu ucapannya Allah kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat apa yang disampaikan oleh beliau kalam Allah Sampai Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, hatta yasma'a kalam Allah. Sampai mereka manusia mendengar kalamnya Allah. Dari siapa mendengar kalam Allah itu? Tentu dari manusia, dari mubalik. Bukan langsung dari Allah Azza wajalla Di situ Allah mengatakan yang didengar oleh manusia juga kalam Allah. Walaupun didengar melalui perantara apa? Manusia. Tapi itu yang dibacakan adalah kalam Allah. Yang ditulis dalam masahif, yang ditulis dalam lembaran-lembaran, apa yang ditulis itu? kalam Allah kalamnya Allah Azza wajalla Allah turunkan untuk membimbing manusia. Wali inqadhihi minad dhalal dan untuk menyelamatkan mereka dari balal, dari kesesatan. Inilah yang wajib dipelajari, Al-Quran dan Sunnah. Inilah ilmu yang dimaksudkan untuk kita wajib mempelajari. Tolabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan mana? Sunnah. Itu yang wajib dipelajari. Wabillahi taufiq. Dan itu yang pertama, itulah yang yang utama karena firman Allah inilah yang akan membimbing manusia, menyelamatkan mereka dari bolal, ya. dan untuk mendapatkan maksud-maksud dan hikmah yang demikian besar yang hanya Allah saja yang mengetahui seluruhnya. Hada min rahmatihi. Al-Quranul Karim diturunkan kepada kita adalah termasuk rahmat dari Allah. Al-Quran adalah rahmat dari Allah. Wa min hikmatihi Wa min muqtadayati dan ini merupakan konsekuensi dari sifat rububiyah Allah. Allah adalah Rabbul Alamin. Zat yang mengatur alam semesta, berhak memerintahkan, berhak melarang. Maka Allah turunkan Al-Qur'anul Karim yang diantara isinya adalah perintah-perintah dan juga apa? larangan-larangan. Kita ini hambanya Allah. Allah adalah Rabb. Maka dia yang berhak mengatur. Kita ini diatur an yuhi ila rusul wa yunazzil al kutub litasluha biha hayatuhum wa tastaqima 'alaiha hayatuhum wa yata'ahaluna biwahyi al kutub wal amal biha wa bi muqtadaha lidukhulil jannah. Allah turunkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari, untuk diamalkan agar manusia masuk ke dalam apa? Jannah, surga Allah. Dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang menyelisihinya, wa man khalafaha wa anadaha taqumu alaihi hujjah dan barang siapa yang menyelisihi kalam Allah, firman Allah, wahyunya Allah ini ya, menentangnya maka hujjah Allah sudah tegak atasnya. Sudah tegak dan tidak bisa lagi nanti pada hari kiamat ketika datang di hadapan Allah dalam keadaan kafir kemudian mengatakan ya Allah belum datang rasul pada kami ya Allah belum datang peringatan sudah datang peringatan sudah datang rasul sehingga mereka pun berhak untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar kekufuran mereka wa yastahiqqu jazaa'al kafirin wal mutakabbirin wa al khulud finnar kama Allahu an dzalika dan mereka berhak untuk dikekalkan di dalam neraka karena mereka berpaling dari ayat-ayat Allah azza wa jalla ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Ada ya. Ya. Baik. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Eh, masih ada pembahasan terkait dengan tayyib mamit ya. Baik. Insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kita tambah sedikit di sini khawatir kiram. Wal Quran kalamullah. Wal Quran kalamullah. Sekali lagi diingatkan di sini tentang keyakinan ahlu sunnah. Wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah. Allahu takallama bihi subhanahu. Dialah yang berbicara. Ya. Yang pertama kali ya, berbicara adalah Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatakan itu semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Takallamallahu bihi. Allah yang berbicara. Wal kutub al-munazzalah kalamullahi. Kitab-kitab yang Allah turunkan juga kalam Allah. Taurat, wal Injil, wal Zabur. Auhaha ila ibadihi. Allah wahyukan kepada hamba-hambanya. Wa kallama Musa taklima. Dan Allah Azza wa Jal mengajak bicara Musa alaihi salatu wassalam. Wa kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra. Demikian pula Allah Azza wa Jal mengajak bicara langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra, malam Isra. Wa yunadi yaumal qiyamah dan nanti pada hari kiamat Allah yunadi. Apa itu yunadi? Menyeru. Menyeru itu mesti dengan suara yang terdengar. Di antara seruan Allah, aina syurakai? Mana sekutu-sekutuku? Orang-orang musyrikin yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Azza Wajalla ditanya oleh Allah, aina syurakai? Mana sekutu-sekutuku yang kalian sangka bisa mendatangkan manfaat, yang kalian sangka menandingi Allah Azza wa Jalla? Mana? Demikian juga Allah berfirman wa idnada rabbuka Musa dan ingatlah ketika Robmu menyeru Musa. Yang namanya menyeru itu ya didengar. Ya. An-nida'u la illa biharfin wa Yang namanya nida ya seruan itu mesti dengan huruf dan suara. Yani betul-betul Allah Azza wa Jalla takallam berbicara yang pembicaraan Allah itu didengar. Disautin dengan suara. Ya. Dan ini bukan makhluk. Ya. Waharfin dan juga terdiri dari huruf alif lam mim. Ini terdiri dari huruf alif lam mim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Bacalah Al-Qur'an setiap satu huruf Al-Quran satu hasanah. Dan satu hasanah dilipat gandakan menjadi berapa? Sepuluh. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Tidak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti Al-Quran itu terdiri dari huruf. Betul-betul Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Dan malaikat Jibril mendengar kalam Allah Azza wa Jal kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau menyampaikan kepada umatnya dan umatnya kemudian menyampaikan kepada yakni para sahabat menyampaikan kepada tabi'in wa tabi'u tabi'in sampai setelah kepada kita apa yang kita baca dalam masohif itu. Demikian ma'asirul muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, barangkali sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Ya. Beberapa pembahasan penting masih tersisa insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.